dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari berganti, musim berubah. Kita sudah sampai pada tanggal 3 Zulhijjah. Tak lama lagi peristiwa itu terulang. Seorang ayah yang lama tidak punya anak bukan setahun dua tahun 86 tahun lamanya menunggu dengan doa yang dipanjatkan pagi petang siang dan malam Rabbi habli minas salihin berikan aku anak yang saleh tapi ketika anak itu datang Allah pinta dia Allah tidak pinta kambingnya Allah tidak minta untanya Allah tidak minta hartanya Allah minta roh yang lama dia nanti dia tunggu karena cinta Allah tidak ingin dicemburukan dengan yang lain. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Hatta aku ahabba ilaih. Sampai engkau lebih cinta kepada aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada harta, daripada anak, daripada buah hati belayan jiwa. Sampai akhirnya kata-kata itu terucap juga kepada anak yang sudah lama dirindukan. Ya bunayya wahai anakku. Ini arafil manam. Aku lihat dalam mimpiku malam tadi. Anni azbahuka aku sembelih lehermu. Fanzur mazatara. tara. Apa pendapatmu wahai anakku? Dan itu jawaban amat sangat penting. Karena ini mempertaruhkan bukan hanya tentang kesayangan. Tapi juga tentang keimanan dan keyakinan. Jawaban anak. Ya abati wahai ayahanda. Dia tidak katakan ya Ibrahim. Dia tidak katakan ya abi ya ayah tapi dia jawab dengan panggilan kelembutan kasih sayang seorang anak kepada ayah yang sudah membesarkannya dengan makanan yang halal ya abati wahai ayahku if'al ma tu'mar laksanakan apa yang diperintahkan Allah satajiduni insyaallah insyaallah dia tetap mengatakan insya Allah kalau Allah berkehendak. Dia tidak angku, dia tidak sombong. Dia tidak katakan aku pasti. Dia katakan satajiduni insya Allah minas sabirin. Aku termasuk orang yang sabar menerima itu ayahanda. Berapa tahun sudah kita mengulang peristiwa ini terjadi. Maka dia disebut dengan Id. Hari bermakna hari raya. Id. Peristiwa itu terulang kembali. Bila ada di antara kita sudah 40 tahun. Berarti dia sudah melewati peristiwa itu 40 tahun. Sebagaimana permata yang indah Dipandang dari berbagai sisi tetap indah. Ada yang memandangnya sebagai sisi pengorbanan. Ada yang memandangnya sebagai sisi keyakinan. Tapi sesungguhnya di balik itu semua ada sisi yang lain. Apakah anak-anak kita akan menjawab jawaban yang sama seperti yang dikatakan Nabi Ismail kepada Ibrahim alaihi wassalam? Apakah anak-anak kita akan patuh Memberikan apa yang diminta, bukan hartanya, tapi nyawanya dia berikan. Seperti yang dikatakan Ismail alaihi salam, laksanakan perintah Allah wahai ayah. Insya Allah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sawar. Ini mengingatkan kita kembali tentang pendidikan anak-anak kita. Ibarat tanah, Allah tidak pernah berikan kita tanah yang kosong. Mari kita tanamkan iman dalam anak-anak kita ungkapan yang keliru karena Allah tidak pernah memberikan anak yang kosong. Mereka sudah diisi. Mamin mauludin setiap anak illa yuladu ala fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kampas yang belum dilukis. Fitrah bukan kertas putih yang belum ditulis. Fitrah kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam. Anak itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim istri kita. Kapan dia bersyahadat? Bila dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua ruh, belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada tulang sumsum. -sum. Saat itu Allah berkata, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam." Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua anak cucu keturunan Adam, wa asyhadahum ala anfusihim. Saat itu Allah mengambil persaksian Allah bertanya dengan satu kalimat. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kamu? Semua roh waktu itu menjawab, "Bala syahidna." Kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Sesungguhnya selesai khutbah ini, di rakaat kedua kita akan mengulang persaksian, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah." Pagi, petang, siang dan malam terbit fajar tenggelam matahari, bersimpuh sujud di hadapan Allah, semuanya mengulang persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apakah anak-anak kita akan tetap sependapat dengan kita, sekeyakinan dengan kita? Itulah yang dikhawatirkan oleh Yakub alaihissalam. Maka menjelang akhir usianya, menjelang akhir umurnya, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku sudah mati nanti menghadap Allah, tinggalkan kalian di atas muka bumi yang fana ini. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah wahai anak-anakku? Aku tak khawatir apa yang akan kalian makan karena rezeki sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini, cacing yang tak bermata, tetap dapat makan makanan dari makhluk Allah yang melata. Binatang yang tak berkaki tetap dapat makan makanan yang dapat terbang di atas angin. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita khawatirkan, apakah ia akan tetap istiqamah sampai akhir hayat mengatakan la ilaha illallah. Ketika dia lahir kita yang membisikkan ke telinganya. Masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke tangkai jantungnya, ke lubuk hatinya yang paling dalam. Sayup-sayup suara itu kita bisikkan dengan lelehan air mata. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita inginkan dari dia? Kita tidak minggu. Dia berikan kita rumah yang besar. Kita tidak pernah menuntut dia. Kau mesti muliakan aku, aku ayahmu. Aku sudah memberikan engkau makanan, minuman, tempat tinggal. Tidak. Yang kita inginkan hanya satu nak. Saat aku meregang nyawa, saat aku terbujur kaku, saat aku meninggalkan dunia ini. Yang kuinginkan, engkaulah yang berbisik ke telingaku nanti ke sebelah kanan. La ilaha illallah. Tak ada gunanya dia kaya raya tapi tak beragama. Yang dimintakan kepada dia, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina Berikan kami pasangan hidup dan anak keturunan Kurrata ayun sejuk dipandang mata. Tak ada gunanya dia punya kuasa. Tapi panas bola mata kita melihatnya. Karena dia bergandeng tangan dengan orang yang tak mahram. Tak ada gunanya dia kaya raya. Dia bawakan makanan yang enak. Dia bawakan pakaian yang mewah. Tapi panas bola mata kita melihatnya. Karena dia jauh dari agama. Sungguh satu sifat yang dilekatkan Allah ke dalam dirinya. Kurrata ayun Jangan-jangan ketika kita berkata Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, dia malah berkata Abu Bakar laknatullah alaih karena kepalanya sudah dirusak oleh Syiah Rafidhah. Jangan-jangan dia menganggap kita hanya seorang pelaku bid'ah karena kepalanya sudah dirusak oleh kelompok ahlu tahzir yang suka mentahzir, suka mentabik kita membaca Al-Quran. Dia katakan kita pelaku bid'ah. Padahal perkara itu masih lagi diperdebatkan di antara para ulama. Jangan-jangan ketika kita sedang puasa sunnah. Berbuka puasa. Allahumma barik lana. Dia malah tersenyum sinis melihat kita. Hanya buang-buang masa saja. Tak ada gunanya agama. Karena kepalanya sudah dirusak virus sekuler liberal Jangan-jangan ketika kita mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar dari belakang dia mengejek kita karena dia menganggap kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Badannya tetap sehat, dia tetap hidup, tapi isi kepalanya sudah lama dirusak. Siapa yang merusaknya? Salahkah televisi? Salahkah radio? Salahkah internet? Jangan terlalu banyak menyalahkan yang di luar diri kita mamin mauludin illa yuladu alal fitrah karena dia dulu masuk ke dalam diri istri kita dalam keadaan suci siapa yang merubahnya menjadi Yahudi siapa yang merubahnya menjadi Nasrani siapa yang merubahnya menjadi Majusi fa kedua orang tuanya yuhawidanihi merubahnya menjadi Yahudi au yunassiranihi merubahnya menjadi Nasrani au yumajjisanihi merubahnya menjadi Majusi Air mata tak dapat mengulang peristiwa yang lama. Lantar jial ayamul lati Kemana engkau berada saat dia perlu pendidikan agama? Kemana kau berada saat dia ingin menunjukkan bahwa dia baru hafal surat-surat pendek? Kemana kau berada ketika dia perlu butuh kasih sayang yang diharapkannya? Ketika itu tidak dia dapatkan, dia hancur lebur saat itu generasi sudah hancur. Masukkan dia ke dalam pendidikan sekolah Islam terpadu, pondok pesantren, boarding school yang kaya raya, punya tanah sejauh mata memandang, akan tinggal menjadi pusaka, akte notaris akan berganti nama. STNK BPKB akan berubah, tapi ada satu nama yang kekal abadi. Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk. Wa man tasaddaqta fa abdaita. Yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya tiga lokal yang kau tegakkan. Kau panggil alumni-alumni pesantren tahfiz Quran. Kau gaji mereka atas keikhlasan. Tapi kau sudah menyelamatkan 30 anak umat Islam. Selamat dari aliran sesat. Selamat dari kelompok ekstrim. Dunia ini sudah gelap. Terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan. Mengapa gelap? Mengapa gelap? Mengapa tak ada yang menyalakan lilin untuk kegelapan ini? Terlalu banyak orang untuk kita salahkan. Sudah kering air liur untuk mencaci maki sumpah serapah. Mari kita perbaiki anak-anak bangsa ini dengan kembali kepada pendidikan. Politik kita boleh kalah, ekonomi kita boleh jatuh, tapi pendidikan jangan. Karena Islam datang membawa pesan Iqra, bacalah.